wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa qad qala Allah taala wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilal mujrimin Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di majelis dan masjid yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi. Dan yang kedua rasa syukur saya sampaikan kepada seluruh pengurus DKM Masjid kampus UGM yang telah memberikan waktu kepada kita dan memberikan tempat kepada kita pada kesempatan malam hari ini untuk mengadakan kajian yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin memahami hakikat ajaran Syiah dan kepada seluruh ikhwan yang telah ikut berpartisipasi untuk tersenggelarannya kajian di malam yang berbahagia ini. Kajian tentang mengungkap apa itu Syiah dan bagaimana penyimpangannya. Maka sesuatu yang memerlukan waktu yang sangat panjang. Memiliki pembahasan yang sangat luas dari berbagai sisi. Tapi waktu yang kita miliki pada malam hari ini adalah waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, penjelasan pada malam hari ini saya akan menjelaskan pokok-pokok perbedaan antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan kaum syiah atau rafidah atau yang dikenal dengan Syiah Imamiyah. Yang melandasi pembahasan malam hari ini adalah kita mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-6, itu surat Al-An'am, ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ dan demikianlah kami rinci ayat-ayat. Hal itu agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang menyimpang. Jalannya ahlul batil. Sebab al-haq wahidun. Wa ahlul haq Taifah wahidah. Kebenaran itu hanya satu. Al-haqqu wal Islam. Wal haqqu huwa sunnah. Kebenaran itu adalah hanya satu yaitu Islam, yaitu sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah yang pertama Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim maradolin Wa qala Allah Ta'ala fama ba'dal haqqi ila dolan Tidak ada setelah adanya kebenaran Islam kecuali kesesatan. Dan yang hak adalah satu yaitu sunnah. Selain sunnah adalah menyimpang. Selain ahli sunnah adalah menyimpang. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Satabtariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah. Qalu wa ma hiya al wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana alaihi al yauma wa ashabi. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya yang menyimpang terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Maka ali al yauma wa ashabi. Siapa yang sepertiku dan seperti para sahabatku. Maka mereka lah yang dinamakan dengan ahlu sunnah. Waqad qala al-imam Yusuf ibn Asbat wal imam ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala usulu ad Arba' arba'ah. Dan Imam Yusuf Ibn Asbad dan Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala beliau menjelaskan pokok kesesatan kembali kepada empat kelompok. Pokok kesesatan kembali kepada empat kepada empat madhab. Pokok kesesatan kembali kepada empat firqah. Wahum Ar-Rafidah ini Syiah wal Khawarij wal Murji'ah wal Qadariyah. Mereka adalah kaum Rafidah atau Syiah secara umum. Kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah dan Qadariyah. Qala al-Imam Yusuf ibn Asbat Kana abi qadarian. Wa ahwali rafidi. Fa'an qadiyani Allahu bisufyan. Fahamalani ala sunnah. Berkata Yusuf ibnu Asbat rahimahullahu ta'ala. Keadaan bapakku adalah seorang qadariyah. Dia adalah bermadhab qadariyah. Dan paman-pamanku adalah Rafidi. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkanku lewat Sufyan. Rahimahullahu Ta'ala. Yani Sufyan Thawri. Maka ia membawaku kepada sunnah. Maka ia membawaku kepada sunnah. Walhaq wahid. Wahual Islam, wahual sunnah. Maka kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam dan sunnah. Adapun yang menyimpang adalah banyak. Dan sumber penyimpangan kembali kepada empat kelompok. Kelompok yang pertama yang dinamakan dengan kaum Rafidi ataupun Syiah. Siapa mereka ini? fil filullah bimana atba wa ansar. Waman yatamadhhaba bihi. Syiah dari sisi bahasa para ulama lugah mengatakan yang dimaksud dengan Syiah adalah bimana ansor wa atba. Fa idza qala qail syi'atu fulanin ay bimana ansaruhu wa atba'uhu. Apabila seseorang mengatakan syi'atu fulan yang artinya adalah pengikut dan penolong. Wa amma syi'ah min haisul istilah faqad ikhtalafa al-ulama fi ta'rif syiah. Wa kadzalika ikhtalafa syiah fi ta'rifi anfusihim. Wa hadha bisababi ikhtilafi madhabihim wa ikhtilafi araihim. Adapun Syiah secara istilah maka para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan Syiah. Bahkan orang-orang Syiah sendiri mereka berbeda pendapat tentang apa itu Syiah. Perbedaan para ulama tentang definisi apa itu Syiah hal itu tidak berkaitan dengan benar atau tidak adanya Syiah. Syiah jelas keberadaannya dan mazhab ini. Tapi perbedaan definisi para ulama tentang Syiah dikarenakan Taifah ini, firqah ini merupakan firqah yang sangat banyak. Sehingga dikatakan oleh para ulama sekte Syiah ini tidak kurang dari 360 sekte. Sehingga sebagian para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Mereka berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah. Di antaranya mereka istilah kepada tiga pendapat. Kala ba'du syiah, asyiah maujudun qabla wujudi Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa Syiah ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berpendapat bahwa seluruh kitab dan seluruh para rasul, seluruh nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wasiat Allah tentang keimamahan Ali. Bahkan ada yang berpendapat di antara mereka bahwa alam semesta diciptakan hanya untuk Syiah. Jadi antum yang hadir di sini adalah ngontrak di bumi ini. Karena bumi diciptakan hanya untuk Syiah. Kelompok yang kedua, mereka yang mengatakan Syiah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Hasala terbagi kepada dua. Yang pertama adalah Syiatu Ali, yang kedua adalah A'da'u Ali. Di mana mereka mengatakan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi kepada dua. Yang pertama adalah Syiatu Ali, para penolong dan pembela dan pencinta Ali. Wa yakulun arba'ah. Sebagian mereka mengatakan ada empat itu Salman Al-Farisi, Mikdad Ibnu Aswad, kemudian Ammar bin Yasir dan Abu Dar radhiyallahu taala anhum. Adapun sesisa dari mereka para sahabat maka mereka dikatakan nasibi a'da'u ahlil bait, a'da'u Ali. Adapun sesisa dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim maka mereka adalah semuanya musuh Ali, musuh ahlul bait. Maka dengan itulah mereka mengkapirkan seluruh para sahabat kecuali empat orang yang tadi. Sebagian mereka mengatakan bahwa Syiah muncul dan Syiah ada pada masa kehilafahan Ali ridwanullahi taala alaihim setelah munculnya perang Siffin dan perang Jamal. Maka ini adalah pengakuan orang Syiah tersendiri, di mana mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan Syiah. Satu dengan yang lainnya adalah berbeda dalam mendefinisikan Syiah. Adapun ahli sunnah, ulama hadis dan ahli akidah dalam mendefinisikan Syiah, mereka berbeda, tidak menunjukkan perbedaan yang dikatakan perbedaan kontradiktif satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan dalam mendefinisikan Syiah dikarenakan Syiah begitu banyak sektenya dan begitu banyak macamnya. Dan definisi Syiah kalau kita rinci dalam kalau kita ringkas maka bisa kita simpulkan bahwa Syiah terbagi kepada tiga kelompok besar. Dan yang dimaksud dengan Syiah mencakup kepada tiga kelompok ini. Yang pertama yang dimaksud dengan Syiah yutlaku ala kullin man yufaddilu aliyan ala sairi sahabah wa yuqaddimu aliyan ala a'imati salasah. Yang dengan Syiah dalam definisi yang pertama adalah setiap orang yang mendahulukan Ali dari seluruh sahabat. Setiap orang yang mendahulukan Ali dari tiga sahabat yang besar, dari tiga imam yang besar, itu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka dikenal dengan kaum Zaidiyun atau dikenal dengan Zaidiyah. Jadi setiap orang yang mendahulukan Ali dari seluruh sahabat. Setiap orang yang mendahulukan Ali dari khalifah yang tiga. Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Maka ia diitlakan bahwa dia adalah seorang syi'i. Walaupun dalam pendapat yang pertama ini mereka tidak mengkafirkan khalifah yang tiga. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Tetapi sebagian orang Zaidiyah mereka sepakat mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini adalah kelompok yang kedua. Yang pertama, kelompok yang kedua yang dimaksud dengan Syiah adalah yang dimaksud dengan gulatu Syiah. Itu Syiah yang gulat, gulatu Rafidah. Wahum atba Abdullah bin Sabah laknatullah alladzina yaquluna anna aliyan ilah wa yu'allihuna aliyan wa yaqulun fi ali hu hu Kelompok yang kedua adalah orang yang mengatakan dari kaum gulat Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa Ali adalah Allah dan mereka mempertuhankan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah pengikut Abdullah bin Sabah dan dari sinilah awal munculnya Syiah. Mereka mengatakan hu hu, dia adalah dia, Ali adalah Allah. Dan kelompok ini yang langsung diperangi oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Dibakar oleh Ali radhiyallahu taala anhu dan tidak tersisa dari mereka kecuali kelompok yang sedikit. Jadi tidak bisa dikejar semuanya oleh tentara Ali radhiyallahu taala anhu. Kaum gulatu Rafidhah ini. Maka jelas Syiah yang seperti ini adalah keluar dari Islam. Mereka adalah kafir, muhrij an milati dinil Islam. Mereka keluar dari Islam dan kafir. Adapun kelompok yang ketiga ini adalah yang dimaksud mayoritas Syiah. Jadi mereka yang dimaksud dengan mayoritas Syiah. Mereka yang dikenal dengan Syiah Isna Asyariah atau dikenal dengan Syiah Imamiyah atau dikenal dengan Syiah Ismailiyah atau dikenal dengan Syiah Ja'fariyah. Maka yang dimaksud dengan Syiah adalah atbau amiril mu'minin ala sabilil wilayah wal i'tiqadil imamah ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam bila taslim wa nafil imamati amman taqaddamahu min maqamil khilafah siapa kaum syiah kaum syiah adalah setiap orang yang mengklaim sebagai pengikut Ali sebagai pencinta Ali dan mereka meyakini tentang keimamahan Ali. Bahwa keimamahan Ali terjadi dengan nas langsung dari Allah. Bahwa keimamahan Ali adalah sebagai imam yang tidak ada jeda setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka menafikan, mereka meniadakan, mereka mengingkari keimamahan yang sebelumnya, tidak membenarkan dan mengingkarinya keimamahan Abu Bakar, keimamahan Umar, keimamahan Utsman, kehilafahan Abu Bakar, kehilafahan Umar, kehilafahan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala Jadi setiap orang yang meyakini bahwa Ali sebagai imam dan yang berhak menjadi imam hanya Ali dan meyakini bahwa keimamahan itu terjadi dengan nas dari Allah langsung. Terjadi dengan nas dari Nabi SAW. Dan keimamahan itu adalah tidak ada jeda. Mereka meyakini bahwa mewajibkan taat. Mewajibkan mengimani kepada keimamahan Ali. Maka dengan itu mereka mengkafirkan kepada setiap orang yang tidak mengimani kepada keimamahan ini. Mereka ini yang dikenal dengan kaum Rafidah atau dengan Syiah 12 imam atau juga dikenal dengan Syiah Imamiyah atau dikenal dengan Syiah Ismailiyah ataupun Ja'fariyah karena ini adalah untuk menunjukkan satu hakikat yang satu. Wabihas bitatabu'il ulama al -yawm. dan dengan penelitian ulama hari ini dan ahli sejarah mereka mengatakan, kelompok yang pertama hari ini hampir tidak ada. Jadi Syiah Zaidiyah di dunia ini hampir tidak ada. Dan Syiah Zaidiyah di dunia ini tidak dalam sebuah kekuatan dan mereka bukan dalam sebuah yayasan atau kekuatan seperti memiliki kekuatan sekolah, atau yayasan dan yang lainnya kecuali dimungkinkan individu yang dia Syiah lalu Zaidiyah maka tidak bisa dinafikan keberadaannya maka hari ini kata para ulama dan ahli sejarah mengatakan ketika orang dikatakan Syiah dan ketika orang mengatakan Syiah maka yang dimaksud adalah Syiah dalam kategori yang ketiga Adapun kategori yang kedua, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini pun sedikit. Yang mengatakan Ali adalah Allah, yang sampai mengatakan Ali adalah Tuhan. Ini adalah sedikit, tetapi bukan berarti tidak ada. Tetapi yang merupakan kekuatan yang di situ dibangun dengan kekuatan politik, kekuatan dalam bentuk mayoritas masyarakat, maka peneliti menyebutkan. Dan kalau kita melihat terhadap ungkapan-ungkapan para pembesar Syiah hari ini, maka kita bisa meyakinkan bahwa Syiah hari ini yang merupakan mayoritas adalah Syiah Imamiyah. Syiah Isna Asyariyah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa perbedaan antara ahli sunnah kaum muslimin dengan syiah? Jamaah ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memerlukan waktu yang sangat panjang. Tapi saya akan menukil poin-poin penting. Yang pertama, asy'ah fi masadiril Islam. Pertama yang saya ingin jelaskan Syiah dengan sumber hukum Adakah perbedaan antara kita dan Syiah dalam sumber hukum? Adakah perbedaan antara ahli sunnah kaum muslimin dengan syiah dalam sumber hukum? Yang dimaksud di sini adalah syiah dan syiah dalam Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Didapatkan perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat menonjol antara ahli sunnah dengan orang Salah satunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dalam sumber yaitu Al-Quran. Sebagian Syiah Imamiyah yang dikenal dengan Syiah Al-Gurabiyah. Mereka bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Jadi seperti alamat palsu Ayu Ting Ting. Salah alamat. Salah seorang tokoh dari Syiah al gurubiyah mengatakan anna Muhammadan karena asbah bi Ali minal ghurab wa anna Allah taala ba'atsa Jibril bil wahyi ila Ali Fagolatu Jibril wa anzal wahyi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan keadaan Muhammad wajahnya menyerupai Ali dan kedekatannya seperti burung gagak dengan burung gagak. Kalau antum lihat burung gagak berkerumun, maka antum tidak akan bisa membedakan mana satu dengan yang lainnya karena bulunya sama, hitamnya sama. Maka kaum Gurubi mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dengan Ali dan berdekatan. Bagaikan apa? Ikan gagak dengan gagak. Dan Allah Ta'ala mengutus Jibril salam untuk menyampaikan wahyu kepada Ali. Lalu Jibril salam salah. Maka menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu orang-orang Syiah dan banyak orang Syiah yang membenci Jibril seperti orang Yahudi membenci Jibril alaihi salam karena orang-orang Yahudi berharap Allah taala mengutus seorang rasul dari kelompok mereka akan tetapi Allah taala mengutus seorang rasul dari Bani dari Arab dari Quraisy dari Bani Hashim maka mereka benci kepada Jibril. Maka orang-orang Syiah pun benci kepada Jibril. Kenapa? Sebab menurut mereka Jibrilnya salah menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ini pada Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian orang Syiah menganggap Quran yang sampai kepada kita ini adalah Quran yang salah alamat. Sebab tujuannya Allah Ta'ala akan menyampaikan wahyu kepada Ali. Ternyata ia kepada Muhammad. Maka sebagian orang Syiah Imamiyah mengatakan, Tuhan kami berbeda dengan Tuhan Ahlu Sunnah. Kenapa mereka mengatakan Tuhan kami berbeda dengan Tuhan Ahlu Sunnah? Sebab Tuhan Ahlu Sunnah adalah Tuhan yang mengutus Rasulnya Muhammad. Dan menjadikan imamnya adalah Abu Bakar. Sedangkan Tuhan kami adalah Tuhan yang semestinya mengutus Rasulnya Ali dan imam. Jadi di sini perbedaan yang sangat besar. Walaupun ini disebutkan oleh sebagian orang Syiah, tidak dikatakan oleh seluruh orang Syiah. Ini pun yang pertama berkaitan dengan Quran. Kemudian orang-orang Syiah dari Syiah Imamiyah dan banyak di antara mereka kecuali sebagian para ulama mengatakan dan mengkisahkan bahwa ada sebagian di antara mereka yang tidak mengatakan bahwa Quran ini ada perubahan. Jadi orang-orang Syiah meyakini Quran yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah ini telah terjadi perubahan dan telah terjadi tambahan. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya akan sebutkan salah satu ungkapan orang-orang Syiah ketika mereka mengatakan Quran yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah adalah kurang. Dalam kitab yang bernama Finatul Bihar dalam jilid kedua dalam halaman 601 tokoh Syiah mengatakan walamma jalas sala amirul mu'minin ala saririr hilafah am yatamakkan min idhari dari Al-Quran wa ihfa lima fihi min idhari syani'ah sabakohu. Salah seorang tokoh Syiah mengatakan, kala Ali radhiyallahu taala memegang tapuk jabatan khilafah, maka beliau tidak punya kesempatan dan tidak punya uang katanya untuk menampakkan Quran yang asli maka beliau juga menyembunyikannya. Hal itu karena dia merasa iba katanya, merasa takut kalau kejelekan imam sebelumnya akan terbongkar. Demikianlah salah satu ungkapan tokoh Syiah tentang Quran. Maka dalam sebuah kitab yang berjudul Anukat Syani'ah Bibayan khilaf bainallahi wa syiah. Bentuk perseteruan Allah dengan kaum syiah. Jadi kaum syiah menentang Allah. Salah satu pertentangan mereka dengan Allah. Salah satu bentuk bantahan mereka kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya maka orang-orang Syiah mereka mengatakan Quran yang ada di sisi ahli sunnah ini terjadi pengurangan, terjadi penambahan dan terjadi perubahan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ulama Syiah hari ini? Jadi Syiah kontemporer. Syiah kontemporer terhadap pendapat ini disebutkan oleh ahli sejarah ada empat kelompok bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama bagaimana pendapat Syiah kontemporer tentang pendapat mengatakan Quran yang ada di sisi ahli sunnah ada penambahan dan pengurangan maka ada empat kelompok kelompok yang pertama mereka yang berpura-pura tidak tahu kelompok yang kedua yang pura-pura mengingkari Kelompok yang ketiga, mereka yang mengatakan yang dimaksud penambahan dan pengurangan ini adalah berkaitan dengan nasi mansuh. Yang mereka tidak mengimani bahwa sebagian ayat Quran dimansuh dengan kalam imam yang 12. Dan sebagian di antara mereka yang terang-terangan bahwa Quran yang ada di sisi ahli sunnah adalah kurang dan Quran yang asli ketika mereka ditanya sekarang sedang dibawa oleh Mahdi Muntabar imam yang ke-12 yang sekarang sedang tilam dari muka bumi ini. Jadi kalau orang Syiah ditanya mana Quran yang aslinya? Yang itu adalah Quran Fatimah. Quran mushaf yang diberikan langsung kepada Ali radhiyallahu taala anhu, maka mereka mengatakan sekarang lagi dibawa oleh Mahdi Al-Muntabar imam yang ke-12 yang sekarang sedang tilam dari bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan satu contoh-contoh kecil berkaitan dengan tambahan Quran ini. Mereka mengatakan begitu banyak ayat-ayat yang dikurangi oleh ahlu sunnah. Itu tentang ayat imamah. Salah satu contoh yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi surati mim mislih. Itu Quran yang ada di kita. Maka mereka mengatakan terbuang dalam kalimat ini. Itu apa? Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fi ali. Jadi ada dibuang fi ali. Dan ayat-ayat yang semacam ini yang itu dinisbatkan kata-kata fi'ali banyak diungkapkan oleh mereka seperti dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ada kisah yang menggelikan dari salah seorang guru tokoh Syiah ketika dia memberikan satu muhabarah ceramah di antara para mahasiswa dia seorang Syi'i Lalu dia tanpa sadar takiyahnya terungkap. Artinya takiyahnya hilang. Dan dia mengatakan Quran ahli sunnah itu kurang. Lalu ditanya oleh salah seorang mahasiswa yang hafid Quran. Dia bertanya, wahai Tuan, sebutkan kepadaku contoh ayat yang kurang. Dia mengatakan, kalian ahli sunnah membaca ayat Sadaqallahul Azim. Ayat yang benar menurut dia terbuang itu apa? Sadaqallahu al-aliyul adim. Kata-kata al-ali itu dibuang oleh kalian. Maka sang mahasiswa ini tercengang dengan ungkapan sang tuan ini. Sang dosen ini. Kenapa? Sebab dia hafid Quran. Dan sepakat ahli sunnah, kata-kata sadaqallahul alim itu bukan ayat Quran. Tetapi kalimat yang suka dibaca oleh sebagian kaum muslimin ketika selesai membaca Al-Quran. Sadaqallahul adzim. Yang diterjemahkan maha benar dengan segala firmannya. Maka dia heran. Ini menunjukkan bahwa mungkin orang Syiah dan orang tokoh Syiah itu tidak pernah membaca isi Al-Quran dari awal sampai akhir. Sehingga dia mengatakan bahwa Quran ahli sunnah terbuang kalimat aliyul adim. Padahal ini adalah bukan ayat Quran. Lalu sang mahasiswa mengatakan, buktikan kepadaku. Maka sang dosen mengatakan, Godan, besok insya Allah saya akan tunjukkan kepadamu. Di mana dia berada. Maka sang mahasiswa ini, dia sengaja dari pagi berdiri di pintu gerbang masuk tempat kuliahannya. Dia menunggu sang dosen itu. Ketika muncul sang dosen itu, berjalan, maka dia mengatakan, Assalamualaikum. Maka sang dosen ini tidak menjawab salamnya. Dan dia pergi dan tanpa menoleh kepada sang mahasiswa ini. Kenapa? Dia telah berdosa. Nah, dan demikianlah kondisi orang-orang Syiah di mana mereka itu senantiasa berdosa. Dan lihatlah kepada perkataan para ulama tentang mereka dan tentang kedustaan mereka. Lihat ya. Al-Asbahani mengatakan, Ahmilul ilma min kullin man lakaitu ila syi'an. Fa innahum yada'unal hadisa. Wa yatakhiduna dinan. Al-Asbahani mengatakan, aku mengambil ilmu dari setiap orang yang aku temui. Maksudnya di kalangan ulama. Kecuali aku tidak mengambil dari syiah. Kenapa? Sebab orang syiah itu suka membuat hadis-hadis palsu. Dan mereka menjadikannya sebagai pokok agama. Al Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Jadi yang kedua bahwasanya mereka meyakini bahwa Quran yang ada di sisi ahli sunnah adalah kurang. Ada tambahan dan ada pengurangan. Nah. Kemudian yang ketiga, orang-orang syiah mengklaim. Orang-orang syiah mengatakan, salah satu pendapat mereka bahwa Quran dibagi kepada dua. Al-Quran somit war Quranun nati. Wal Quran layakun hujah illa biqaim. Yang ketiga mereka mengatakan Quran ini dibagi dua. Ada Quran yang bisu, ada Quran yang bisa berbicara. Apa yang dimaksud oleh mereka? Mereka mengatakan seperti dikatakan oleh al qulaini bahwa Quran tidak bisa dijadikan hujah kecuali apabila Quran itu dijelaskan oleh salah satu imam yang 12. Jadi tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, tafsir para ulama ahli sunnah tidak bisa dipakai. Tetapi Quran hanya bisa diamalkan apabila penjelasannya, apabila tafsirnya adalah tafsir dari imam yang 12. Berkata ini. Innal Qur'ana la yakunu hujjah ila biqaimin. Wa ana aliyan kana qaimul Qur'an. Wa kana ta'atuhu mu'taridah. Wa kana al-hujjah ala nasi ba'da rusul. al qulaini mengatakan dalam kitabnya Al-Kafi. Quran ini tidak bisa dijadikan hujjah, Quran ini tidak bisa jadikan argumentasi. Quran ini tidak bisa diamalkan. Kecuali dengan qaim. Dan qaimul Quran adalah Ali Bahkan mereka mengatakan, Quran turun kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW hanya menghususkan tafsir Quran kepada satu orang. Dan Nabi SAW hanya menjelaskan Quran kepada satu orang. Itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi orang Syiah tidak mengakui tafsir Abu Bakar. Tafsir Umar, tafsir Utsman tafsir Abdullah bin Abbas, tafsir Abdullah bin Mas'ud, tafsir Abdullah bin Umar, tafsir Jabir ibnu Abdullah dan seluruh para sahabat tafsirnya tidak bisa diamalkan. Hanya tafsir dari imam yang 12 atau salah seorang di antara mereka. Ya. Jadi yang bisa menafsirkan Quran hanya Ali karena Nabi SAW hanya memilih satu pembicara katanya. Karena Nabi SAW hanya memilih satu wasilah dalam menetapkan agama ini, itu lewat Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ini sangat bahaya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa mereka mengatakan Quran ini ada makna batin, ada makna bohir. Dan mereka mengatakan bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah taala untuk membela Ahlul Bait, untuk membela Ali. Quran ini adalah hanya untuk kaum Syiah dan Quran ini adalah untuk membantah nasibi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manhaj ini mendatangkan tafsir-tafsir yang aneh yang keluar dari kaidah bahasa Arab, yang keluar dari kaidah-kaidah tafsir. Mari kita lihat bahwa orang-orang Syiah dan ini dalam kitab-kitab mereka ma'ruf mereka mengatakan setiap ayat pujian untuk ahlul bait. Dan setiap ayat celaan untuk nasibi. Kita lihat dari surat pertama. Allah telah berfirman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Maka mereka mengatakan yang dimaksud as-siratul mustaqim ahlul bait. Ali radhiyallahu taala anhu. Al-Maghdub Abu Bakar, Abolun Umar. menyembelih sapi. Maka mereka mengatakan apa yang dimaksud dengan sapi. Kala hiya Aisyah. Dia adalah Aisyah ya Allah taala anha. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat orang yang pertama mengatakan ini dan tafsir-tafsir seperti ini adalah Jabir Al-Ju'fi. Seorang Syi'i yang bernama Jabir Ibnu Yazid Ibnu Haris Al-Ju'fi Al-Qikadzab. Dia adalah seorang pendusta. Ya. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat ya. Mereka mengatakan kalimat-kalimat ini. Contoh ya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Hasr, "Kama salis syaitani idqal insani kfur." Fala maka faraqala inni bariun minka, ini akhafullah rabbal alamin. Mereka mengatakan kama salih syaitan. Qala al-muradu bi syaiton Umar. Jadi yang dimaksud dengan syaitan dalam ayat ini adalah Umar. Dan mereka menafsirkan ayat-ayat ini. Contoh yang lain. Lihatlah dalam ayat total berfirman, "La tatakhidu ilahaini isnaini, innama huwa ilahun wahidun." yang maknanya janganlah kamu menyembah dua Tuhan, tetapi sembahlah Tuhan yang satu yaitu Allah. Maka mereka menafsirkannya apa? Janganlah kalian menjadikan dua imam, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan jadikanlah satu imam yaitu Ali. Jadi tafsir batin. Kemudian ayat contohnya yuk nabil jibti wa tawud al jibtu Abu Bakar wa tawud Umar. Maka mereka menafsirkan Al-Qur'an. al qulaini menafsirkan Al-Qur'an tidak dengan kaidah bahasa Arab. Tidak kaidah dengan kaidah-kaidah tafsir. Tetapi mereka mengatakan, setiap penafsiran yang datang dan disebutkan seorang yang jelas, maka itu adalah penafsiran yang sah dan setiap umat harus menerima penafsiran itu. Terutama yang dinisbatkan kepada Abu Abdullah, yaitu Ja'far Sadiq. Yang ini semuanya adalah riwayat dusta kepadanya. Maka mereka mengatakan setiap tafsir yang muncul, setiap tafsir yang dinisbatkan kepada salah seorang imam yang dua belas, maka dia adalah sebuah hujah. Yang tadi dikatakan wakana kana ta'atuhu muftaridah wa kana hujjah ala nasi rusul. Di mana mereka mengatakan setiap tafsir yang keluar dari Al-Qaim itu salah seorang dari imam yang dua belas, Ali dan imam sebelah setelahnya, maka dia adalah merupakan satu kewajiban yang harus diikuti dan dia adalah ucapan yang merupakan hujah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perbedaan yang sangat kuat antara Syiah dengan ahlu sunnah. Barangkali sampai di sini dulu kita sholat isya dulu dan menuju sholat subhanahu Ya demikianlah sahabat muslim pendengar radio muslim